Qala hafizahullah ta'ala bab fi ahkam at-taharah wal miyah. Bab tentang hukum-hukum at-taharah bersuci wal miyah juga yang berkaitan tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci dan juga air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Waqala hafizahullah taala Inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Berkata Syekh Salih hafizahullah taala inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Sesungguhnya salat adalah merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam ba'da syahadatain setelah syahadatain sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan dengan lima perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Wa sami Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Mutafaqun alaih. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, as-salah. Yang ketiga zakat, yang keempat som Ramadan, yang kelima hajjul bait. Pergi berangkat haji. Kemudian Syekh Saleh mengatakan wahyal fariqah bainal muslim wal kafir. Bahwa salat adalah merupakan dinding pemisah antara seorang muslim dan kafir. Sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah perjanjian antara kami wabainahum dan orang-orang kafir itu salat faman tarakaha faqad kafar barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir wa qala hafizahullah taala wa hiya amudul islam bahwa salat adalah merupakan tiang agama pilar agama pilar Islam wa awal ma yuhasabu anhu al-abd dan salat adalah merupakan yang pertama kali amalan yang pertama kali dari seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan awal ma yuhasibu bihin nas yaumal qiyamah as salat yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seorang hamba adalah salat. Ini dalil menunjukkan tentang keutamaan salat. Amalan yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in sahat wa kubilat kubila sairu amalihi. Apabila salatnya itu sah benar dan diterima kubila sairu amalihi niscaya amalan yang lainnya juga akan diterima wa in ruddat rudda sairu amalihi apabila salatnya tertolak maka akan tertolak pula amalan-amalan yang lainnya ini tentang keistimewaan salat kemudian Syekh Saleh menyebutkan wa qad dhukiratis shalah fi mawatinil katsiratin minal Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'atin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat-kalimat salat kata-kata salat dalam Al-Qur'an kathirah, banyak ala sifatin mutanawiyah dari sifat-sifat yang berbeda-beda dengan konteks kalimat dengan yang konteks kalimat yang berbeda-beda fataratan ya'muruhu Allah biiqamatiha kadang Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk melaksanakan salat wa aqimis salat dan juga dari firman Allah Subhanahu wa taala hafizu ala salawati was salatil wusta. Hafizu ala salawat jagalah dari salawat salat-salat was salatil wusta dan salat asar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat. Wa taratan yubayyinu maziyataha dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keistimewaan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini keistimewaan salat. Bisa menjadikan benteng buat seseorang akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yubayyinu thawabaha. Kadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan thawabaha pahala-pahalanya. Wa taratan yuqriduha ma'as sabr. Wal amri bi isti'anati bihima 'ala syada'id. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala juga menggandengkan sabar uh, salat dengan as-sabr. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salat. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Wal amr bi isti'anati bihima dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjadikan salat sebagai penolong ala syadaid dari berbagai perkara-perkara dari musibah-musibah. Wa qala taala wa min thamma kanat qurrata aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat adalah merupakan penyejuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wattib wa ju'ila qurratu aini fi shalah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih hadis Anas bin Malik hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa wat-tib dijadikan untukku yang aku sukai dari dunia yaitu an-nisa wattib wanita dan wewangian kemudian Nabi alaihi wasallam menyebutkan wa ju'ila qurratu aini shalah dan salat menjadikan penyejuk hatiku ini dalil sabda dari Nabi alaihi wasallam bahwa salat adalah merupakan penyejuk hati dan juga hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam Nabi mengatakan ya Bilal aqimis salah arihna biha wahai Bilal aqimis salah berikanlah salat arihna biha jadikan sebagai senangnya hati kami kegembiraan bagi kami ini yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa salat adalah merupakan penyejuk hati. Wa qala taala wa min thamma kanat qurratu aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi dunya. Dan salat adalah merupakan penyejuk hati Nabi alaihi salatu wasallam di dalam dunia ini. Fahiya hilyatun nabiyyin. Salat adalah merupakan hiasan-hiasan para nabi. Wa syiarus salihin simbol-simbol orang-orang saleh. Wahya silatun bainal abdi wa bain rabbil alamin. Salat adalah merupakan tali penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat seorang hamba itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah. Dalam hadis qudsi bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan qasamtu shalah baini wa bainal abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku dibagi menjadi dua. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Subhanahu wa taala hamadani abdi. Seorang hamba ketika dia salat menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, membaca Al-Fatihah, Allah menjawab mengatakan hamadani abdi telah memuji hambaku. Dengan ini, solat adalah merupakan tali penghubung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahaya tanha lil fahsyai wal munkar. Salat adalah merupakan pencegah dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Kemudian berkata Hafidhullah Ta'ala ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس dan ketika salat itu tidak sah kecuali dengan bersuci dari hadas dan juga wan najas sesuatu yang najis hasaba qudratil ala dhalik semampunya dia yang dia mampu wa kanat madatut tatahur hiyal ma dan benda yang digunakan materi yang digunakan untuk bersuci adalah air au ma yaqumu maqamah min tayammum atau yang menggantikan dari air yaitu tayammum inda adamil ma ketika tidak terdapatnya air. Sarul fuqaha rahimahullahu taala yabda'una bi kitab at-taharah. Para ulama-ulama ahlul fikih, rahimahullahu taala memulai kitab-kitab mereka dengan kitab at-taharah. Dalam kitab-kitab yang lain, yang pertama kali dibahas adalah kitab at-taharah. Karena tahara adalah merupakan kunci dari salat seseorang. Sebagaimana dalam hadis yang nanti kita akan sebutkan. Liannaha lama quddimatis salah ba'da syahadatain ala ghairiha min baqiyatil arkanil islam nasabat taqdimu muqaddimatiha bahwa salat lebih diutamakan dari rukun-rukun Islam yang lain setelah syahadatain min baqiyatil arkan dari rukun-rukun yang lain nasaba takdimu muqaddimatiha maka layak untuk dikedepankan yakni toharoh layak untuk dikedepankan karena merupakan kunci dari solat. Dengan ini permulaan kitab dari kitab Kitabul Fiqih itu yang pertama kali dibahas yaitu tentang hukum-hukum bersuci dan juga hal-hal yang berkaitan dengan dengan air. Qala hafizahullah taala wa minha at-taharah. Di antaranya itu at-taharah, bersuci. Fahiya miftahus salah. Bahwa bersuci adalah kuncinya salat. Sebagaimana Kama fi hadis Nabi alaihi salatu wassalam miftahu salah tahur. Kuncinya salat adalah dengan bersuci. Miftahu salah tahur. Kuncinya salat adalah bersuci. Dan juga sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abi Hurairah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian apabila mempunyai hadas sampai dia itu berwudu. Karena bersuci adalah merupakan kunci dari dari salat. Wadhalika li'anna al hadas yamna'u as-salah. Fahuwa kal-kuful yudha'u 'ala al-muhdith fa idza tawadda'a in halla al-kuful. Berkata Syekh Saleh hafizahullah taala wadhalika dan salat li anna al-hadath dan hadat adalah menjadikan penghalang bagi sholat. Fahuwa kal kuful seperti gembok yubau alal muhdif yang diletakkan kepada orang-orang yang mempunyai hadas kunci. Faidah tawabba'a ketika seseorang itu berwudu in halal kuful. Apabila seorang itu berwudu hilang hadasnya, terbuka gemboknya tadi. Sehingga bagaimana bagi kita untuk membuka gembok tadi, yaitu dengan bersuci. Bagaimana supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan berwudu. Qala hafizahullah taala, "Fattaharah awqadu syurutis sholat Taharah adalah merupakan syarat-syarat -syarat yang lebih diutamakan yang lebih dominan fasyartu la budda ay yuqaddama 'ala al-masyrut dan syarat la budda harus dikedepankan dari ibadah tersebut ini sebelum kita sholat itu wudhu dulu baik sholat wajib ataupun sholat sholat sunnah Qala hafidhahullahu ta'ala wa ma'na taharah lughatan an-nadhafah wan nazahah anil akdari al-hissiyah wal ma'nawiyah. Berkata hafidhahullahu ta'ala makna dari taharah secara bahasa yaitu an-nadhafah kebersihan wan nazahah suci anil akdar al-hissiyah dari kotoran-kotoran al-hissiyah wal ma'nawiyah. Al-hissiyah yang ada, yang abstrak. Seperti mensucikan kotoran dari dari badan kita. Wal ma'nawiyah secara makna mensucikan diri kita dari dari syirik dengan mentauhidkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'nawiyah. Al-hissiyah membersihkan badan dari kotoran-kotoran. Al-ma'nawiyah membersihkan diri seseorang dari syirik-syirik dengan cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na syar'an dan mana secara syariat makna dari at-taharah irtifa'ul hadath wa zawalun najas yaitu mengangkat hadas wa zawal an, an najas dan menghilangkan najis-najis. Qala -najis. taala wartifa'ul hadas yahsulu biisti'malil ma' ma'niyah. Mengangkat hadas itu bisa dilakukan dengan menggunakan air diiringi dengan niat. Karena berwudu adalah ibadah. Sehingga ibadah la budda bin niat. Harus dengan niat. Sebagian dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innamal a'malu bin niat." Seseorang tergantung kepada niatnya. Sehingga membersihkan hadas tentunya dengan dengan niat. Fi jamil badan ingkana hadasan akbar semua badan kita apabila hadas akbar hadas yang besar junub ataupun al setelah suci dari haid membersihkan seluruh tubuhnya dengan air diiringi dengan dengan niat au fil arba'ah in kana hadasan asghar atau di empat anggota tubuh ingka hadasan asghar apabila Allah hadas yang kecil yaitu dengan cara berwudu al-a'dha' arba'ah empat dari anggota tubuh yaitu ijma di antara para ulama sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum al ka'bain." Empat yang ijma para ulama adalah merupakan rukun dari rukun wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Mencuci wajah. Wa aydiyakum kedua tangan bersamaan dengan sikuk. Wamsahu birusikum dan mengusap kepala. Warjulakum ilal ka'bain dan mencuci kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Ini empat anggota tubuh ijma para ulama. Awi isti'mal ma yanubu anil ma atau menggunakan yang pengganti dari air inda mihi ketika tidak terdapatnya air awil adzi Anistiamalihi atau tidak mampu untuk menggunakan air. Ada air tapi tidak mampu. Dikarenakan dia sakit apabila menggunakan air, maka sakitnya akan lebih parah. Maka boleh bertayamum karena tayamum adalah merupakan pengganti dari wudhu. Wahwa turab yaitu tanah ala sifati makhsusah dari sifat-sifat yang khusus wasayati insyaallah bayan sifat at tatahhur min al hadatsain dan insyaallah taala nanti akan datang penjelasan-penjelasan dari sifat-sifat bersuci dari kedua hadas yaitu dengan uh, dari hadas akbar atau hadas asghar dengan air ataupun dengan tayammum. Qala hafidhahullah ta'ala wa gharadun al-an bayanu sifatil ma' alladhi yahsulu bihi tatahhur. Dan yang akan kita lakukan yang akan kita maksudkan pada pembahasan sekarang yaitu menjelaskan tentang sifat air yang bisa dijadikan untuk bersuci. Wal ma'alladhi la yahsulu bihi dan juga air yang tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Qala Allah Subhanahu wa taala wa anzalna minas samai ma'an tahura. Wa anzalna dan kami telah menurunkan dari langit ma'an tahura, air yang suci. Wa qala ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'an yutahhirukum bih dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kalian dari langit air liutahhirukum bih untuk dijadikan untuk kalian bersuci. Fattahur huwa tahir fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Berkata hafizahullah taala, "At-tahur huwa tahir, air yang suci fi dzatihi fisiknya itu suci. Al-mutahhirul ghairihi dan bisa di bisa mensucikan. Suci dan bisa mensucikan. Wa huwal baqi ala khilqatihi yaitu air yang masih utuh dalam penciptaannya, masih alami. air sifatihi allati khuliqa 'alaiha, air yang masih alami. Air hujan, air yang masih alami, belum bercampur dengan sesuatu apapun. Air sumur, air salju ataupun air-air yang lain yang nanti kita akan sebutkan. Sawaun kana nazilan minas sama yaitu air yang turun dari langit kalmator air hujan, wadobif fuluj dan juga air dari lelehan air salju, wal barat air embun, au jarian fil ard atau air yang mengalir di bumi, kamail anhar sebagai seperti air sungai, wal uyun sumber air, wal abar air sumur, wal bihar air laut, au kana mukotoron atau dari air dari tetesan-tetesan. Ini semuanya dinamakan air tohur. Yaitu zatnya suci, fisiknya suci, dan bisa digunakan untuk bersuci. Air laut masih alami. Air sungai, mata air, air sumur, dan juga air hujan ini air yang masih alami. Fahada huwa alladhi yasihu tatahuru bihi minal hadas wan najasa. Ini adalah merupakan air yang bisa dijadikan bersuci dari hadas dan bisa membersihkan dari najis-najis. Fa in bin najasatin lam ia yajujut tatahhuru bihi min Apabila berubah kecampuran sesuatu yang najis, maka tidak bisa dijadikan untuk bersuci tanpa ada khilaf di antara para ulama. Wa in taghayyara bi syai'in tahirin lam yaghlib alaihi fasahih min qaulil ulama sihhatut tatahhur bihi aidan. Apabila air tadi berubah dengan sesuatu yang suci, lam yaghlib alaihi dan tidak dominan campurannya tadi. Fas sahih yang sahih min qaulil ulama dari ucapan-ucapan ulama sihhatu tatahuru bihi aidan. Diperbolehkan untuk bersuci sah dengan air tadi. qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih sebagaimana disebutkan dalam fatwa Majmu' Fatawa فأما مسألة تغير الماء اليسير أو كثير بالطاهرة كالإشنان والصابون والسدر والختم والتراب والعجين berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih Sedangkan permasalahan perubahan air al-yasir atau kathir, sedikit atau banyak dengan sesuatu yang suci. Kal isnan. Isnan yaitu sejenis tumbuhan. Dikatakan sejenis tumbuhan yang dibakar dan abunya digunakan untuk mencuci wasabun air sabun wasider daun bidara wal khidmi juga sama sejenis tumbuhan dikatakan juga jerami waturab dan juga tanah walajin adonan tepung wa ataupun yang lainnya mimma qad yughayyirul ma yang bisa merubah air misal ina seperti wadah idza kana fi asr sidr atau khitmi seperti wadah yang masih ada sisa dari daun bidara ataupun dari jerami wa wudi'a fihima kemudian dimasukkan air dituangkan air fataghayyar bihi kemudian air tadi berubah ma'a baqa'i ismil ma' angker tetapi masih ada nama air tadi fahada fihi qaulan ma'rufan ulama. Di sini terdapat dua pendapat ulama yang ma'ruf khilaf. Ini sebagian para ulama memperbolehkan, sebagian para ulama tidak memperbolehkan. ثم ذكرها ما بيان وجه كل قول ورجح القول بصحة التطهر به. kemudian menyebutkan menjelaskan dengan dua khilaf tadi kemudian ditarjih yang dikuatkan pendapatnya yaitu pendapat yang diperbolehkan untuk bersuci dengan air tadi. Wakala huwa dan itu adalah merupakan yang yang betul. Syekh Saleh Hafidhullah Ta'ala menyebutkan bahwa air apabila kemasukan sesuatu yang suci bukan sesuatu yang najis dan tidak dominan campuran tadi maka diperbolehkan untuk bersuci dan ini pendapat dari para ulama diantaranya adalah pendapat Syekh Islam Taimiyah dan juga pendapat dari muridnya Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih. Syaukani Sanani dan juga para ulama yang lain. Kenapa? Karena nama airnya masih ada. Ketika seember air masukkan kemasukan sedikit sesuatu yang suci, sampo misalkan, sabun dan nama airnya masih ada. Ya ini tidak dominan campuran tadi maka diperbolehkan untuk bersuci. Karena masih ada nama air. Berbeda dengan sesuatu yang campurannya tadi lebih dominan. Seperti seseorang yang membuat kopi. Ketika disebutkan kopi, ini air kopi. Kenapa? Karena terlihat jelas hitam, pekat, dan ini adalah air kopi. Sehingga air kopi tadi suci, akan tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Tidak boleh seseorang berwudu dengan air kopi. Berbeda dengan air satu ember, kemasukan kopinya sedikit. Taruhlah setengah sendok misalkan, masukkan. Berubah warnanya tapi tidak terlalu pekat. Dan orang mengatakan ini air. Walaupun kemasukan sesuatu yang suci kopi tadi. Nah orang tidak menyebutkan ini air kopi. Kenapa? Karena airnya lebih banyak dari dari kopinya. Dengan ini ketika air itu kemasukan sesuatu yang suci baik tanah misalkan berubah warnanya atau adonan uh, tepung atau yang lainnya maka diperbolehkan untuk bersuci. لأن الله تعالى قال وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسوا بوجوهكم وأيديكم منه Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda" Apabila di antara kalian sakit atau dalam atau sedang safar, au jahadukum minkum minal ghaid ataupun di antara kalian sudah buang air besar, aula mastumun nisa atau menyentuh wanita yaitu hubungan. Alamas di sini adalah maknanya hubungan dengan istrinya. Falam tajidu ma'an. Kalian tidak mendapatkan air. Fatayammamu dan payiba Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa minhu famsahu maka usapkanlah tanah tadi ke wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian minhu. Wa qaluhu ta'ala, "Falam tajidu ma'an." Qala Syekh salih Hafizahullah taala, "Naqirah fi siyaqin naf." Dalil yang menunjukkan bahwa apabila air itu kemasukan sesuatu yang suci, dan nama air tadi masih ada diperbolehkan untuk bersuci firman Allah Subhanahu wa taala falam tajidu ma'an naqira fi siyaqin nafi itu dalam ma adalah nakira fi siyaq an-nafi nakira dalam bentuk kalimat an-nafi peniadaan lam tajidu ma'an faya'um kulama huwa ma. Maka ini umum semua air. La farq fi dalika bainan naum wa naum. Tidak ada perbedaan antara air ini dan air itu. Selama nama air itu masih ada, maka diperbolehkan untuk bersuci. Sehingga seseorang yang ketika ada air masuk sabun, walaupun di sana air tadi masih eh, ada bau sabun, tapi nama airnya masih ada, maka diperbolehkan untuk berwudu, bersuci. Apabila nama airnya sudah habis, eh, tidak ada, maka tidak diperbolehkan untuk bersuci. Airnya suci, akan tetapi tidak mensucikan. <clears throat> Qala Ibnu Hubairah wa ajma'u ala anna tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu shalah مع وجوده فإن عدمه فإن فإن عدمه فبدله لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به berkata ابن خبيرة وعجموا إجماع ijma' para ulama الطهارة بالماء tajibu bahwa bersuci dengan air adalah wajib ala kulli man lazimat shalah itu setiap seseorang yang diwajibkan untuk salat ma'wujudihi apabila terdapatnya air fa'in adamahu apabila tidak ada air fabaduluhu maka digantikan dengan yang lain dengan dengan tayamum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala falam tajidu ma'an dan tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik wa qul ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bi Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, air hujan. Ma'an air liyutahhirakum bih untuk kalian bersuci. Wa qala hafizahullah taala wa hada mimma yadullu ala azamati hadzal Islam. Wa dan ini menunjukkan tentang keagungan Islam. Alladhi huwa dinut taharah merupakan agama yang suci. Wan nazahah al-hissiyah wal ma'nawiyah. Agama yang suci dari kotoran-kotoran hissiyah dan kotoran-kotoran ma'nawiyah. Kama yadullu dzalika ala 'azamati hadhihi shalah. Sebagaimana menunjukkan tentang keagungan salat. Haitsu lam yasihud dukhul fiha biduni taharatain biduni at-taharatain bahwa salat seseorang tidak masuk ke dalam tidak bisa masuk ke dalam agama Islam ini kecuali dengan dua taharah. At-taharah ma'nawiyah min asy-syirk wa dzalika bitauhid wal ikhlas li ibadah wat taharah wal hissiyah min al-hadath wan najasah. Wadhalika yakunu bil ma' au ma yaqumu maqamah. Berkata Allah taala setelah menyebutkan keagungan Islam, keagungan salat bahwa seseorang tidak sah, tidak bisa masuk ke dalam Islam kecuali dengan dua taharah tadi. Lam yasihud dukhul fiha biduni taharatain baik salat tidak bisa masuk kecuali dengan dua taharah tadi yaitu taharah ma'nawiyah syirk ya taharah ma'nawiyah menjauhkan dari syirk dengan tauhid ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taharah hissiyah yaitu taharah membersihkan dari hadas dan juga najis wadhalika yakunu bil ma' ma yaqumu yaitu dengan mempergunakan air ataupun mayaku yaqumu maqamah yaitu pengganti dari air yaitu dengan tayamum wa alam anal ma idza kana bakiyan ala khilqatihi lam yukhalithu madatun ukhra fa huwa tahurun bil ijma' berkata Allah taala ketahuilah sesungguhnya air idza kana bakiyan ala khilqatihi air yang masih utuh dalam penciptaannya masih alami belum tercampur dengan sesuatu apapun, fahuwa tahurun bil ijma. Itu adalah air tahur, suci dan mensucikan. Ijma para ulama. Wa in taghayyara ahadu awsafihi salasa. Apabila berubah dari salah satu sifat tiga rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin berubah air tadi dari salah satu sifat atau semuanya dari rihuhu baunya atau rasanya atau warnanya dengan sesuatu yang najis bahwa najisun bil ijma dan itu adalah merupakan najis ijma para ulama tidak boleh bagi seseorang berwudu dengan air yang yang najis. La yajuz isti'maluhu, tidak boleh mempergunakan. Wa in taghayyara ahadu awsafihi bi mukhalaqati madat tahirah apabila berubah dengan salah satu sifat warna, baunya, rasanya dengan benda yang suci, ka'urak al-ashjar, seperti dedaunan awil sabun atau sabun, air sabun atau sabun, wal isnan sejenis tumbuh-tumbuhan, wasidr dan daun bidara, au dalik atau yang lainnya min mawad tahirah dari benda-benda yang suci lam yaghlib dalikal mukhalid alaih dan tidak dominan campuran tadi fali ba'dul ulama fi dalika tafasil wa khilaf maka pendapat para ulama di sana terdapat tafsil dan khilaf was sahih dan sahih bahwasanya adalah tahur suci dan mensucikan. Yajuz atau tahuru bihi minal hadas. Boleh seseorang bersuci dari hadas wa tatahuru bihi minan najas dan bersuci dari sesuatu yang yang najis. Syekh bin Abdullah taala menyebutkan apabila air kemasukan sesuatu yang najis dan air tadi berubah dikarenakan sesuatu yang najis tadi maka air tadi najis tidak boleh bagi seseorang untuk bersuci. Kenapa? Karena sifat airnya sudah berubah. Kemasukan bangkai atau kotoran manusia air kencing manusia, suatu yang najis. Kemudian air tadi dilihat warnanya berubah. Karena warna air bening. Ketika dia berubah, masuk sesuatu yang najis. Warnanya dia jadi buram, kekuning-kuningan misalkan. Maka air tadi menjadi najis. Atau rasanya. Rasa air yang bening itu rasanya tawar. Ketika kemasukan sesuatu yang najis, ketika dirasa kok beda rasanya, tidak seperti air yang biasanya. Maka air tadi menjadi najis. Kenapa? Karena kemasukan sesuatu yang najis. Aulaunuhu atau warnanya. Yang pertama, baunya. Baunya beda karena air bening baunya biasa. Kemudian rasanya, warnanya, Apabila berubah kemasukan suatu yang najis, maka itu adalah merupakan air yang najis tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Berbeda apabila kemasukan sesuatu yang suci. Sabun, sampo, odol misalkan atau kemasukan pasir, kemasukan tanah, kemasukan dedaunan misalkan. Ini sesuatu yang suci. Kemudian air tadi bercampur berubah misalkan warnanya kok rada buram baunya kok ada rada bau sabun sedikit selama tidak dominan maka ada nama airnya boleh untuk bersuci boleh untuk air tadi suci dan diperbolehkan untuk bersuci apabila campuran tadi lebih dominan maka tidak boleh untuk bersuci air kopi kopinya lebih dominan ini juga bisa mempengaruhi dari kopi tadi dan juga yang lainnya yang menjadikan orang mengatakan ini air air kopi. Ketika kemasukan sesuatu yang suci, satu ember, orang mengatakan ini air. Walaupun masih kemasukan sesuatu yang suci akan tetapi tidak lebih dominan. Fa'ala hadza dengan ini ya lana an naqul inal ma yang kismain bahwa kita menyebutkan boleh kita menyebutkan bahwa air dibagi menjadi dua. Yang pertama, tohur, Yasihu tatahuru bihi. Suci diperbolehkan untuk bersuci. Sa'un kana baqiyan ala khilqatihi au khalatul madatut ta'hira lam yaghlib alaihi walam taslubhu ismahu. Syekh Saleh Fauzan menyebutkan setelah menyebutkan macam-macam air, dengan ini kita menyebutkan bahwa air dibagi menjadi dua. Yang pertama air suci. Diperbolehkan untuk bersuci. Walaupun air tadi masih alami, belum tercampur dengan sesuatu apapun, air hujan, air zumur atau yang lainnya, au khalathu madatun tahirah atau kecampuran sesuatu yang suci sabun atau yang lainnya lam yaghlib tidak dominan dan nama airnya masih ada diperbolehkan untuk bersuci. Kemudian yang kedua wal kismustani yang kedua najisun. Air yang najis. La yajuju isti'maluhu. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan. Fala yarfa'ul hadas. Tidak mengangkat hadas wala yuzalun najasah dan tidak bisa menghilangkan sesuatu yang najis wa huwa ma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah yaitu air yang berubah dikarenakan salah satu dari sifat-sifat tiga tadi yakni air kemasukan sesuatu yang najis bangkai ataupun yang lainnya berubah sifatnya berubah warnanya baunya, rasanya, maka air tadi menjadi najis, tidak boleh dipergunakan untuk berwudu. Wallahu taala alam. Ini bab yang pertama tentang bab ahkam taharah wal miyah. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan dari kitab taharah pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdika أستغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته